Mutiara Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-15 ini menampilkan Iren sebagai Sang Dewi, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Ashari sebagai Ki Gempang, Suryadin Tanjung sebagai Janadusta, Nike Dwi Astarina sebagai Cumbana, Wati sebagai Nindita, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang anting wulan yang berhasil bertemu dengan wanita agung atau sang dewi. Dari pertemuan itu, sang dewi kemudian menurunkan ajian Banyu Cakrabuana tingkat akhir pada anting wulan. Cahaya bulan purnama masih memancar dengan penuh dan ombak saling berkejaran mencapai tepi pantai. Wanita agung atau yang lebih dikenal dengan sebutan sang dewi malam itu mulai menemani anting wulan untuk menurunkan ilmunya. Sebelum aku menurunkan ajian Banyu Cakrabuana tingkat akhir, aku mau lihat dulu bagaimana dengan ajian Banyu Cakrabuana yang telah kau kuasai. Apakah ajian itu masih berada di dalam tubuh dan juga masih melekat dalam pikiranmu? Nah, sekarang perlihatkanlah jurus-jurus itu padaku. Baik, Sang Dewi. Sebelum Anting Wulan memulai dengan jurus-jurusnya, ia pun segera menarik nafas dalam-dalam. Dan setelah itu, anting bulan pun mulai bergerak. Hmm, bagus. Rupanya dia masih menguasai ajian itu. Ingatannya benar-benar kuat. Kelihatannya tak ada salah satu pun jurus-jurus itu yang tertinggal. cukup anting bulan. Bagus. Aku suka melihat jurus-jurus yang kau mainkan tadi. Ternyata ingatanmu cukup kuat. Baiklah, kalau begitu, aku akan segera menurunkan ajian Banyu Cakrabuana tingkat akhir. Tapi sebelum itu, pusatkanlah pikiranmu dulu pada satu titik, yaitu titik konsentrasi. Ayo, mulailah dengan bersemedi. Baik, Sang Dewi. <laughs> Tinggulan memejamkan matanya sambil melekatkan kedua belah tangannya di depan dada. Sejenak nafasnya turun naik dan setelah itu Anting Wulan pun sudah bisa mengatur nafasnya dengan baik. Sesaat lamanya ia terdiam dalam semedi. Dan setelah itu, bangunlah Anting Wulan. Aku rasa sudah cukup kau memusatkan pikiran itu untuk menerima ajian itu. Iya, Sang Dewi. Nah, sekarang perhatikanlah beberapa jurus yang akan kumainkan. Nanti setelah itu, baru kau mengikuti. Iya, Sang Dewi. Wanita Agung atau Sang Dewi bergerak ke sana kemari sambil menggerak gerakkan tangannya. Terkadang ia melompat dan terkadang menendangkan kakinya ke udara. Itulah Jurus-jurus ajian Banyu Cakrabuana tingkat akhir, enam jurus berlalu dengan cepat. Anting Wulan hanya bisa terpaku melihat kehebatan ajian itu. Bisa sekali jurus-jurus Banyu Cakrabuana tingkat akhir. Gerakannya begitu cepat dan pukulannya mengarah berbagai tempat. Oh, mudah-mudahan saja aku bisa menguasai ajian itu dengan mantap. Bagaimana dengan jurus-jurus Banyu Cakrabuana yang kumainkan tadi? Apakah kau sudah bisa menangkapnya? Luar biasa sekali, Sang Dewi. Beberapa jurus sudah bisa hamba tangkap. Bagus. Dengan begitu, kau tidak terlalu sulit untuk menerima jurus-jurus ini. Nah, sekarang mari kita mulai. Ikutilah setiap gerakan-gerakan yang kumainkan. Aku akan mengulang jurus-jurus tadi. Baik, Sang Dewi. Demikianlah, sejak saat itu, Anting Wulan menerima jurus-jurus Banyu Cakrabuana tingkat akhir. Sejenak kita tinggalkan suasana di Gua Karang. Sekarang marilah kita tengok keadaan di desa Tamyang, tepatnya di mana Ki Gempang tinggal. Rasanya hatiku sedikit merasa tenang sudah tiga hari ini tidak ada seorang pun dari wanita-wanita itu yang mengganggu ketenanganku. Ah, uh, Jana Dusta. Uh, iya Ki. Bagaimana dengan suasana warga desa ini? Apakah semakin bertambah saja orang-orang yang meninggalkan pondoknya? Iya Ki Gempang. Menurut laporan dari orang-orang yang saya tugaskan, dalam tiga hari ini kurang lebih sudah sepuluh orang telah meninggalkan desa ini. <laughs> ya, bagus, bagus. Biarkan saja mereka pergi. Aku memang tidak suka melihat orang-orang bodoh ada di desa Tamyang ini. Tapi juga kau harus ingat jika ada wanita-wanita muda yang cantik, jangan kau biarkan pergi begitu saja. Bawa dia ke hadapanku. Oh iya, Ki. uh, <laughs> tapi sampai sejauh ini saya belum melihat ada anak-anak gadis meninggalkan desa. Hmm, iya. Yang jelas kalian awasi saja. Ah, jangan dusta. Kulihat sudah tiga hari ini suasana di tempatku sedikit agak tenang. Apakah kau pun sudah mendapat laporan dari anak-anak buahmu yang kau tugaskan itu? Maksud Ki Gempang laporan tentang apa? Laporan tentang tiga orang pengacau itu. Uh, laporan tentang Anting Wulan, Katini, dan Gati, Ki? Iya, iya, goblok! Oh iya, Ki. Bodoh sekali kau ini jana dusta. Uh, eh, uh, eh, tidak ada Ki. Eh, anak-anak uh, buah saya yang saya tugaskan belum melaporkan tentang tiga orang wanita itu Ki. Uh, sepertinya tiga wanita pengacau itu tidak muncul-muncul lagi Ki. Mungkin mereka takut terhadap kita yang mempunyai kekuatan cukup banyak. Uh, kau tidak bisa menerka seperti itu jana dusta. Siapa tahu mereka pun tengah menyusun kekuatan. Bukankah kau lihat sendiri bagaimana kehebatan mereka? Padahal mereka cuma bertiga. Tapi mereka dapat merobohkan orang-orang kita dengan mudah. I iya, Ki, iya, iya, iya. Saya rasa Ki Gempang benar. Ada kemungkinan mereka menyusun kekuatan, Ki. Nah, kalau ini terjadi, artinya sebuah kehancuran akan kita hadapi. Ini yang aku tidak suka. Aku tidak suka. L lantas kita harus bagaimana, Ki? Ah, bodoh. Sudah jelas kalian harus memperkuat dan memperketat penjagaan. Iya, iya, iya, Ki, iya, iya, iya. Ah, jangan dusta. Iya, Ki. Ah, ternyata pikiranmu tidak seperti yang kubayangkan. Ah, sudahlah. Sekarang sebaiknya kau kembali mengawasi anak-anak buahmu yang sedang jaga. Ayo. Iya, Ki. Suruh mereka hati-hati. Jangan sampai lengah seperti kemarin itu. Iya, Ki. Sambil menunduk penuh rasa hormat pada majikannya, Jana Dusta membalikan punggungnya untuk melangkah keluar. Sekarang Ki Gempang duduk sendirian di kursinya. Setelah beberapa saat ia termenung di tempat itu, Ki Gempang kemudian menepuk tangannya tiga kali. Dari dalam kamar belakang, muncullah dua orang wanita muda menghampiri. Tolong kalian sediakan buah-buahan yang enak di kamarku. Dan setelah itu, kalian berdua diamlah di kamarku. Iya, Tuan Gempang? Iya, ayo cepatlah. Seluruh tubuhku terasa pegal sekali. Aku ah. ingin segera dipijiti. Baik, Tuan Gempang. Tadi pagi aku begitu sibuk mengurus pekerjaan sehingga aku lupa dengan keadaan tubuhku sendiri. <laughs> Ya ya ya, cukup cukup cukup. Cukup Jumbana. Ah, Nendita. Uh, ah, eh tuan, apakah Tuan Gempang ingin segera mencicipi buah ini? Ah, biarkan saja dulu di situ. Aku belum mau memakannya. Ah, Nindita dan kau Jumbana. Iya, Tuan. Aku ingin sedikit bertanya kepada kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah beberapa lama berada di tempatku ini? Iya, Tuan. Eh, Bagaimana perasaanmu Jumbana? Dan kau kerasan di sini? Uh, saya saya kerasan sekali Tuan Gempang. Uh, di sini segalanya serba ada. Apa-apa yang saya inginkan bisa saya dapatkan dengan mudah. <laughs> Berbeda ketika saya tinggal bersama suami saya. Semuanya sebab sulit. Jadi jelasnya kau merasa senang tinggal di sini. <laughs> iya, Ki Gempa. <laughs> bagus, bagus. Aku senang mendengar kau merasa kerasan tinggal di tempatku ini. Ah, dan kau bagaimana, Nindita? Uh, uh, uh, saya, iya. uh, uh, saya saya tidak tahu, Tuan Kempang. Oh, kau tidak tahu bagaimana perasaanmu tinggal di sini, Nindita. Uh, uh, iya, uh, iya, Tuan Kempang. Hmm. Apakah kau tidak suka tinggal di rumahku ini? Uh, uh, uh, uh, uh, jawab yang jelas, Nindita. Ayo, kenapa kau takut untuk menjawabnya? Benar kau tidak suka tinggal di rumahku yang serba ada ini? Uh, iya. Iya, Tuan Gempang. Apa yang membuatmu tidak suka tinggal di tempatku ini, ha? Uh, uh, saya uh, saya kasihan dengan anak-anak saya dan juga suami saya, Tuan Gempang. Oh, uh, oh, oh, oh. Jadi kau sudah mempunyai anak. Hmm. Jadi itulah yang membuatmu tidak suka tinggal di tempatku. <laughs> Nindita, Nindita. Cuma karena soal anak dan suami saja, kau sampai mengecewakan hatiku. Kau tahu apa akibatnya dari orang-orang yang telah membuatku kecewa? Hah? Kau tahu, Nindita? Uh, uh, uh, tidak, Tuan Gempang. Eh, eh, Tuan, eh, Tuan jangan menyakiti saya. Saya hanya orang kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa, Tuan. Uh, uh, saya mohon, Tuhan melepaskan saya. Kasihan anak-anak saya yang masih kecil-kecil, Tuhan. Mereka butuh kasih sayang saya, Tuhan. Ah, tolonglah Tuhan Gempam, biarkan saya pergi. ah, Cumbana, kau boleh keluar. Aku ingin bicara empat mata dengan Nindita. Baik, Tuan Gempang. Tanpa bertanya apa-apa lagi, Cumbana segera melangkah keluar dan Ki Gempang pun segera bangkit mendekati daun pintu untuk menutupnya. Sekarang di dalam kamar itu tinggal mereka berdua. tak nampak ketakutan sekali, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan Ki Gempang. Seharusnya aku tidak perlu menjelaskan padamu tentang apa akibatnya dari orang-orang yang telah mengecewakan aku. Tapi baiklah, Bukan aku ingin menakut-nakuti. Aku hanya ingin agar kau tidak macam-macam. Apalagi kau seorang wanita yang perlu dikasihani. Nah, dengar baik-baik Nindita. Jika ada orang yang mengecewakan aku, maka aku tidak akan memberi ampun orang itu. Orang itu akan kuhukum dan kemudian kubunuh. Kau mau mengalami hal itu? Eh, hmm? Uh, uh, uh, uh, tidak, Tuan Gempang. Uh, ah, janganlah Tuan Gempang melukai saya, apalagi untuk membunuh saya. Uh, saya tidak mempunyai salah apa-apa terhadap Tuan. Ah, kelihatannya kau ketakutan sekali, Nindita. kau tidak perlu takut. Aku tidak akan berbuat apa-apa terhadapmu. Aku sayang sekali terhadapmu. Kau begitu cantik dan menggairahkan. Ah, sudahlah. Kau tak perlu pusing-pusing memikirkan tentang anak dan suamimu itu. Aku akan menyuruh anak-anak buahku untuk menjaga anak-anakmu dan suamimu itu. Kau tenang-tenang saja di sini bersamaku. Uh, uh, tidak, Tuan. Saya tidak mau. Saya harus pulang. Tiga hari di sini, rasanya sudah cukup lama, Tuhan. Mereka pasti menanyakan saya. Tutup mulutmu, manis. Dan jangan banyak bicara lagi. Aku tidak mau mendengar kau merengek-rengek minta pulang. Ayo, Duduk di sini. Eh, eh, Ayo. Eh, tidak, Tuhan. Saya tidak mau. Duduk di sini, kataku. Apakah kau masih kurang jelas? Bagus. <laughs> Aku senang melihat wanita penuh, Apalagi tidak membantah jika aku menginginkan sesuatu. Ah, sudahlah, hentikan tangismu. Kau tak perlu menangis seperti itu. Aku toh tidak menyakitimu. Hmm? Rambutmu bagus. Dan kulit tubuhmu putih bagaikan kapas. Ya, seharusnya wanita cantik sepertimu tidak pantas tinggal di pondok yang jelek dan kotor. Kau lebih pantas tinggal di sini bersamaku. <laughs> Tiga hari aku berada dalam kesibukan Sampai lupa terhadapmu ah, Sudahlah Nindita Hentikan tangismu Hapuslah air matamu Aku lebih senang melihat kau tersenyum Daripada menangis Nindita Kau mau memijatku kembali? Ha? Baiklah saya mau. Tapi Tuhan jangan memperlakukan saya macam-macam. <laughs> oh, tidak, tidak. Kau tak perlu takut. Aku akan berbuat macam-macam. Ayo, tangan-tanganku rasanya masih terasa pegal. Ayo, Nindita. Dengan perasaan tegang dan was-was, Nindita memijat-mijat bagian tangan Ki Gempang. Laki-laki tua ini diam saja ia hanya memejamkan matanya seolah-olah tengah meresapi pijatan tangan Nindita. <sighs> enak sekali pijatan tanganmu, Nindita. Tapi kenapa sepertinya tanganmu gemetaran? Kau masih takut terhadapku? ah, <laughs> ayo, tidur bersama-sama. gangguan gempong. Ah, ah, ah, Ki Kempang terus mencengkram tubuh Nindita, kemudian membantingnya ke atas tempat tidur. Nindita terus meronta-ronta sambil menjerit-jerit. Sekalipun cengkraman Ki Kempang begitu keras, tapi Nindita berhasil mencakar wajah Ki Kempang. Nah saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.